السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك walakal hamdu walakal syukur. Ya Allah, tidak ada satupun nikmat yang dirasakan oleh salah satu hambamu dan oleh semua hamba Allah subhanahu wa ta'ala melainkan itu murni pemberian Allah subhanahu wa ta'ala sehingga hanya Allah yang pantas untuk dipuja dan dipuji tidak sah sholat seorang hamba tanpa mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin. Maka semoga semua pujian kita semoga segala sanjungan kita pengagungan kita itu hanya untuk Allah Jalla Jalaluh karena hanya Allah yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibika al-mustafa wa nabiyika al-mujtaba nabiyina wa sayyidina wa syafi'ina Muhammad Ya Allah semoga salawatmu, salammu, rahmatmu, nikmatmu senantiasa kucurahkan untuk hamba kekasihmu. Untuk manusia terindah yang pernah Allah ciptakan di muka bumi. Untuk manusia yang paling baik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Untuk seorang pemimpin yang sangat pengasih kepada umatnya untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi kita yang terutama untuk Abu Bakar Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan, dan untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Sebelum kita mulai kajian kita pada pagi hari ini, saya berterima kasih dan saya ucapkan jazakallah khairan wa jazakumullah khairan semuanya khususnya kepada Ustaz Al-Fadhil Ustaz Al-Fisham yang nggak pantas kayaknya saya duduk di tempat ini karena dulu kita nih ngajinya Ustaz Al-Fisham di Madinah kita dulu beliaulah yang banyak memberikan bimbingan kepada kita-kita dulu kemudian juga ada beberapa ustadz di sini Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada semua sehingga kita bisa meniti dakwah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ini mic-nya udah selesai belum? Udah enak? Suaranya udah enak? Baik. Ada satu permasalahan dakwah yang sampai sekarang mungkin belum terselesaikan. Masalahnya di sound system. Anak kemana-mana ceramah, subhanallah, selalu masalahnya di sound system. Karena apa? Karena keistimewaan orang yang udah ngaji ini bisa semuanya. Bisa ngurus sound system, ya sampai ustadznya pun jadi ngurusin sound system kita kesian kadang-kadang ngeliatin ustadznya tapi itu salah satu keistimewaan yang harus kita doakan mereka baik apa yang kita akan kaji pada pagi hari ini sesuatu yang membuat seorang termotivasi untuk beramal yang membuat seorang hamba mau datang kajian yang membuat seorang hamba mau meninggalkan kemaksiatan. Itu tentang adanya hari akhir, tentang adanya surga dan neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, di hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah senantiasa mengingatkan pada hambanya akan adanya neraka Nabi saw. tidak nggak pernah bosan-bosannya mengingatkan para sahabatnya akan adanya hari akhir, adanya hari kebangkitan. Rasul saw. Alaihi Wasallam seringkali dalam hadis-hadisnya mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir karena hari akhir ini membuat orang termotivasi untuk beramal. Kita kalau melihat sebagian ada yang jadi pegawai negeri di sini. Banyak insya Allah. Kenapa mau jadi pegawai negeri? Kenapa tanggal 2 berangkat kerja dari pagi sampai sore? Ya? Takut bolos. Terus sampai tanggal 10 pun dia seperti itu tanggal 20 digaji apa nggak digaji tanggal 20 digaji enggak tanggal 25 nggak digaji tapi tetap masuk dia kerja tetap dia berangkat dia tinggalkan keluarga kenapa karena dia memiliki keyakinan bahwa tanggal 1 ada ada gaji maka itu yang membuat kita mau beramal mau bekerja tapi coba dikatakan nggak ada gajian untuk tahun ini nggak ada gajian. Apakah dia akan tetap bekerja jadi pegawai negeri? Nggak. Dia akan berhenti. Sudah kalau memang nggak ada gajian, anak mau cari yang ada gajinya. Karena manusia beramal eh, untuk mendapatkan imbalan dan Allah Subhanahu wa taala tahu dengan hamba-hambanya bahwasanya kita ini mentalnya mental budak karena memang kita ini budak. Kita semuanya abidullah. Kita semuanya ini hamba Allah. Pernah ada seorang alim ulama lewat malam hari lewat sebuah rumah di sebelah Terdengar suara hiburan ya orang dalam rumah itu mungkin joget-joget dan suara musiknya diketuk ditanya katanya pembantunya yang datang. Yang punya rumah ini orang merdeka apa budak? Kata itu pembantunya orang merdeka kata dia. Oh ya pantas dia berbuat seperti ini. Itu. Kenapa dia katakan seperti itu? Karena seorang budak akan tahu diri bahwa dia itu budak. Dia nggak punya apa-apa. Apa sih yang akan kau banggakan sebagai seorang budak? Seorang muslim seharusnya bangga menjadi budak Allah Subhanahu wa taala. Kafa bil mu'mini syarafan an yakuna 'abdan lillah. Kita harus bangga menjadi hamba Allah. Kalau ada orang kerja sama sama presiden, jadi pas pampresnya presiden, bangga nggak dia? Sampean kerjanya apa mas? Saya ini pelayannya presiden. Masya Allah. Bangga banget jadi pelayannya presiden. Nah, orang nomor satu di Indonesia. Bagaimana kalau kita jadi hamba, jadi pelayannya pencipta langit dan bumi? Kau sabar, anak Abdullah. Kau tahu sama Allah. Allah yang punya langit dan bumi ini yang memiliki semua yang ada di bumi ini itu milik Allah dan aku budaknya Allah. Aku bangga aku jadi budak Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita harus bangga menjadi budak Allah. Allah Jalla Jalaluh Dialah yang menciptakan kita. Dialah yang memberikan segalanya kepada kita. Dan dia menciptakan surga sebagai rahmatnya. Atau salah satu rahmat Allah. Dan mencipta, menciptakan neraka sebagai agam Allah Subhanahu wa taala. Seorang ketika mendapatkan ganjaran yang besar, dia akan semangat bekerja. Dan ketika ada sanksi yang besar, sanksi ini dia akan berusaha untuk meninggalkan kriminalitas. Dosa-dosa dia akan tinggalkan. Kalau kita lihat di Indonesia, orang membunuh apa sanksinya? di penjara 15 maksimal 15 tahun atau gimana hukum sehingga kita lihat penjara itu penuh dengan pembunuh-pembunuh bahkan tiap hari data statistik statistik di Indonesia ini tiap hari kira-kira 4-5 orang yang dibunuh tiap hari bahkan nggak kayak dulu dulu orang itu takut-takut untuk membunuh sekarang sudah apa saja gara-gara uang 20 ribu, gara-gara HP, gara-gara motor buruk. Gak ada harganya nyawa manusia. Karena apa? Sanksi yang diberikan ringan kata dia. Ya 15 tahun kata dia. Nanti di dalam penjara juga dikasih makan kenapa? Ya. Selama 15 tahun dikasih makan, hidup tenang dia di sana. Keluar dari penjara melakukan kriminalitas lagi. Dan kebanyakan pelaku-pelaku dosa, pelaku-pelaku kejahatan itu apa biasanya disebut ex penjara itu apa sebutan? Apa? Residivis. Rata-rata orang yang memang biasa dari penjara. Karena sanksi yang diberikan tidak membuat dia jerah. Bahkan sebagian ulama dulu dulu tahun 90-an ya, dan 2000-an ada seorang menulis di sebuah majalah tulisannya As-Sijnu Madrasatun lil Mujrimin. Kata dia, penjara LP itu adalah sekolahan untuk penjahat-penjahat besar. Jadi kita lihat ada yang masuk penjara nyuri ayam, keluar penjara nyuri motor, Ditanya, belajar dari mana kamu? Oh, saya satu sel sama pencuri motor diajarin bikin kunci T. Keluar penjara, tiga hari keluar penjara langsung nyuri motor. Di mana sekolahnya? Di penjara kata dia. Di sana alhamdulillah kita banyak guru-guru senior. Ketika sanksi yang diberikan itu ringan, akan memotivasi orang untuk berbuat dosa. Nggak jerah maka dalam Islam Allah Subhanahu wa taala memberikan sanksi yang besar di dunia dan kelak di akhirat nanti. Agar seorang itu jerah. Agar seorang itu meninggalkan dosa-dosa. Rasul sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengingatkan kepada para sahabatnya, kepada umat manusia tentang api neraka. Allah berfirman, di surat Al-Lail ayat 14 16 fa'andartukum naron talazza fa'andartukum naron talazza aku memperingatkan kalian dengan sebuah ancaman dengan sebuah sanksi naron talazza api yang membakar api yang membara api yang panas la yaslaha illa al tidak akan memasukinya kecuali orang yang benar-benar melarat benar-benar sengsara alladzi kadzdzaba wa tawalla yang dia mendustakan dan berpaling dari Al-Qur'anul Karim, dari peringatan-peringatan yang Allah berikan. Kita belum tahu dengan neraka. Kita belum tahu dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sehingga tatkala seorang hamba melakukan dosa, seorang yang berzina, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina itu ketika dia berzina dalam kondisi dia nggak beriman. Kalau dia beriman tuh insya Allah dia akan tinggalkan. Pada saat dia berzina. Tidak hadir kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hadir tentang api neraka yang begitu dahsyatnya sehingga dia melakukan tindakan kriminal itu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al Hakim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Jibril ketika malam Isra Mi'raj lewat kepada malaikat-malaikat lewat kepada para nabi Rasul berkata kepada Jibril mali lam ara nikai tahikan kata Rasulullah SAW Jibril kenapa aku melihat Mikail ini kok enggak tersenyum enggak tertawa sama sekali padahal Nabi yang datang seharusnya menyambut Nabi atau gimana itu kok nggak ketawa sama sekali ada orang-orang yang wajahnya cool ya diem kaku gitu kan apa kata Jibril Qala ma dhahika Mikail mundu khuliqatin nar. Sejak diciptakan neraka, Mikail nggak pernah tertawa. Subhanallah jamaah. Seorang yang mengetahui begitu dahsyatnya api neraka. Dia tentunya tidak akan sembarangan tertawa. Tapi sekali lagi tatkala kita tertawa terbahak-bahak kadang-kala kita lupa dalam kondisi seperti itu. Siapa yang tidak tahu dengan Jibril alaihissalam? Salah satu ciptaan Allah yang maha agung. Jibril memiliki situmi mi'ajana. 600 sayap Jibril. Ketika dibuka sayapnya tertutup timur sama barat. Rasul pingsan tatkala melihat Jibril. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, marartu lailata usriya bi bil mala'il a'la. Ketika Isra Mi'raj itu aku melewati dengan penghuni-penghuni langit. Kata dia, wa Jibril Dan Jibril yang begitu dahsyatnya ciptaannya, dia seperti tikar. Seperti karpet yang usang nempel ke tanah nempel dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Min khasyatillah. Karena ketakutan kepada Sang Pentik, Pencipta Jalla Jalaluhu. Jadi ma'asyar muslimin rahimakumullah. Seorang yang memiliki ilmu, seorang yang belajar, seorang yang ngaji, kemudian dia mengenal Sang Pencipta, mengenal surga dan neraka akan semakin membuat dia takut. Maka dari itu Allah menetapkan di dalam kitabnya Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya cuma para ulama. Cuma orang-orang yang tahu, yang ngerti. Yang gak sembarangan dia akan berbuat dosa. Dan malaikat-malaikat Allah. Mereka kenal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tahu dengan kebesaran Allah Jalla Jalla sehingga kerjaan mereka hanya yusabbihun yuqaddisun yahmadu hanya memuliakan memujikan Allah Subhanahu wa taala maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim beliau berkata wallahi wallahi law ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran Demi Allah, andai kata kalian itu mengetahui apa yang aku tahu, pasti kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis. Walama taladzatum bin nisa'i 'alal furush, kalian nggak akan senang-senang dengan para wanita di atas ranjang situ. Wala kharajtum milas sa'adat taj'aruna ilallahi Allahi bil Kalian akan keluar ke gunung-gunung, ke padang yang lapang. Nangis menjerit. Para jemaah, itu pernah merasakan? Insya Allah pernah. kadang -kadang kita ingat dengan kebesaran Allah. Yang namanya tubuh kita ini jadi lemah semua. Ketika kita takut dengan seseorang, yang dengan gagah perkasa datang dia dengan banyak orang perampok mungkin datang ke rumah kita dengan senjata lengkap terus jadi lemes tubuh kita seharusnya seperti itu seorang hamba kepada penciptanya hatinya menjadi lembu bahkan tulang-tulangnya kita ketika rukuk baca apa ada salah satu bacaan rukuk Allahumma laka rokaatu wabika amantu terus khasha'alaka sam'i wa basari wa mukhi wa mastaqallat bihi qadam lillahi rabbil alamin semua tulang-tulangku sum sumku pendengaranku matang tunduk untuk Allah subhanahu wa taala gimana kalau kita tahu Allahu akbar tapi sekali lagi kadang-kadang kita memang atau banyak di antara kita yang nggak ngerti nggak mau belajar, nggak mau ngaji, sehingga berbuat dosa senyaman nyaman. Atau kadangkala kalau udah ngaji ini semakin nyaman berbuat dosa. Kenapa? Ya Ustaz, yang penting kan tauhid. Yang penting tidak berbuat syirik. Para jamaah. Iya. Memang Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan semua orang yang bertauhid dari neraka. Nah, tapi sebagian setelah masuk di dalam neraka bertahun-tahun lama. Wa inna yauman 'inda rabbi. Satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala ka'alfi sanatin mimma ta'udu. Seperti seribu tahun dari yang kalian hitung. Gimana kalau seorang yang udah ngaji nih yang mengatakan banyak dosanya merasa aman, kadangkala dia nipu sana, nipu sini. Karena ya udah, kan yang penting tauhid. Satu hari kita di neraka, naudzubillah, seperti seribu tahun dengan waktu kita di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ilmu apa yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ilmu tentang Allah ilmu tentang akhir, ilmu tentang surga. Nabi alaihi salatu wassalam. Mungkin jemaah yang bisa maju-maju sedikit sebelum dilanjutkan. Kadangkala kita nih amat tempat aja bakhil. Pelit gitu kan. Sampai mengatakan ya Ustaz, suruh siapa telat Ustaz. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina aman Wahai orang-orang yang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Yafsahillahu lakum. Kalau dikatakan kepada kalian, luaskan dikit. Ya. Luaskan. Yafsahillahu lakum. Allah akan luaskan buat kalian. Jadi kalau kita berbuat nih, jangan berbuat buat saudara kita. Jangan. Kalau kita berbuat buat dia, yang ada sakit hati. Kadang-kadang kalau udah dikasih tempat menguasai. Kan ada dikasih tempat sedikit, duduknya malah Masya Allah, duduk bersila gitu kan. Ini anak udah duduknya nggak enak gitu kan. Tapi berbuatlah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena yang akan ngasih ganjaran kita bukan saudara kita, tapi Allah Jalla Jalla. Mungkin masih bisa maju, Mas. Sini, Mas. Oke. Yang boleh bersandar itu yang udah tua-tua ya. Yang muda-muda. Baik, kita lanjutkan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ceramah di atas mimbarnya di Masjid Nabawi di hadis Nu'man bin Bashir Beliau dengan suara yang keras, suara yang lantang mengatakan, "Andartukumun nar, andartukumun nar." Aku memperingatkan kalian dengan neraka. Nih, sahabat yang dikasih peringatan. Orang-orang udah beriman tuh. Mereka adalah orang-orang yang ngaji sama Nabi, yang dengarkan ceramah Nabi. Beliau memperingatkan para sahabatnya dengan neraka. Karena memang begitu dahsyatnya api neraka ini. Kata Nu'man bin Basir, hatta lau kana rajulun kana fi aqsa suq sami'a. Kalau ada orang yang di ujung pasar, dia dengar suara Nabi alaihi salatu Memperingatkan para sahabatnya dengan api neraka. Karena nggak main-main api neraka ini. Kita coba perbandingkan dengan api dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Narukum hadhihi, narukum hadhihi." allati tuqidun juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api yang kalian pakai untuk membakar, untuk masak. kadang-kala terjadi kebakaran di rumah, terjadi kebakaran di pasar yang menghabiskan puluhan rumah. Itu api itu kata Nabi itu itu hanya satu bagian dari berapa bagian? Dari 70 bagian. Jadi satu seper 70 api yang di dunia ini dibandingkan dengan api neraka. Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, wallahi in kanat lakafiyah." Wahai Rasulullah, andai kata api neraka itu seperti api dunia cukup sudah ya. Cukup untuk menyiksa. Coba antum bisa bayangkan orang istri antum lah mungkin ya, ibu-ibu, ibu-ibu itu yang sering ingat neraka. Karena dia sering dekat dengan api. Kalau bapak-bapaknya makan siap jadinya, nggak pernah tahu istrinya kena minyak ya, kena apa. Ketika goreng ikan, ikan tuh digoreng. Ikan apa di sini yang biasanya banyak digoreng? Ikan apa saja? Ikan mujair, ada ikan mujair. Nah, nila. Coba pulang dari sini goreng tuh ikan nila. Istrinya goreng, anak mau lihat inti goreng ikan nila. Ketika dimasukkan, Bayangkan kalau tangan kita yang dimasukkan ke sana. Satu detik, masukkan terus, angkat lagi. Satu detik. Bagaimana kalau wajah kita satu detik? Anda katakan satu detik, jangan lima menit, lima detik, satu detik, masukin terus keluar. Bagaimana dengan satu hari di neraka yang sama dengan seribu tahun? Bisa dibayangkan ketika orang terbakar dalam hitungan lima menit, terbakar lima menit. Wajah kita lima menit, rumah terbakar. Kita lihat orang-orang yang gosong. Kalau selesai nggak ada masalah. Tapi bagaimana tatkala selama-lamanya berada di dalam api neraka? Maka seharusnya kita ingat ya, salah seorang salaf Tawus Anda pernah dengar seorang syekh berceramah di Madinah tentang cerita Tawus. Dia nih punya rumah dua pintunya. Pintu lewat pasar dan pintu lewat depan. Dan ada orang-orang yang rumahnya dekat pasar. Kata anaknya tuh Aba kalau lewat pasar malamnya nangis. Nangis malamnya nggak tidur. Sama anak-anaknya dicari nih. Kenapa Aba bisa seperti itu? Akhirnya dicari tahu ternyata kalau lewat pasar itu di situ ada orang jualan kepala kambing bakar. Kepala kambing bakar. Ketika dia lewat sana Tawos itu berpikir bagaimana kalau kepala dia yang dibakar seperti itu. Dibolak-balikin ya pengen Nauzubillah Na'udzubillah min Allah jamaah. Kalau api neraka itu seperti di dunia itu sudah cukup Antum lihatlah yang terkena korban kebakaran ya. Tangannya terbakar, wajahnya terbakar. Ada orang yang disiram dengan apa? Air keras. Yang wajahnya langsung meleleh. Dan kita akan lihat bagaimana di neraka modelnya seperti itu nanti. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Walakinnaha fuddilat ala nari dunya bitis'atin wa sittina juz'an kulluha mithlu harriha. Tapi api neraka itu ditambah panasnya 69 kali api dunia. Kita kalau melihat seperti itu, kita lihat di dunia saja. Ketika terjadi kebakaran di rumah, terjadi kebakaran nih di rumah, kebakaran yang sangat dahsyatnya yang membuat orang kebingungan dia di sana. Dia memiliki anak, memiliki istri. Kemudian dia memiliki harta yang bertumpuk-tumpuk, perabotan rumah yang antik ya. Mungkin tirai-tirai rumahnya yang berlapiskan emas, kasurnya yang bertahtahkan emas, berlian atau apa. Ketika terjadi kebakaran di rumah, dan dia memiliki uang cash miliaran di bawah tempat tidurnya. Ketika terjadi kebakaran, apa yang akan dia selamatkan? Dirinya dan keluarganya. Dia tidak akan memikirkan harta dia. Yang penting aku selamat. Apa gunanya? Ketika wajahnya terbakar, matanya hilang, pendengarannya hilang, hartanya selamat. Nggak ada gunanya buat dia. Dan Allah Jalla Jalaluh mengatakan, Ya ayuhalladzina amanu, Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Subhanallah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, bukan dari api dunia. Dari api neraka yang bahan bakarnya itu batu dan manusia. Tapi sekali lagi, Kadangkala kita lebih menyelamatkan diri kita dari api neraka dunia daripada api akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana manusia berusaha untuk menyelamatkan diri, untuk menembus. Kalau dia punya uang sebanyak apapun dia ingin tidak dibakar. Antum bisa dibayangkan sekarang lah ada yang namanya tebusan. Kalau orang ditahan ya kalau mau mengeluarkan bayar tebusan. Oke, tebusannya 100 juta, 200 juta. Bagaimana dengan azab neraka? Berapa tebusan yang akan diberikan? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 91. Ini ayat ini nanti pulang dibaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar." falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih ulaika lahum adzabun alim wa lahum min nasirin sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam kondisi kafir jangan berkata Ustaz anak ini alhamdulillah mukmin Ustaz nggak sampai tingkatan kafir ya anak banyak dosanya ingat bahwasanya al ma'asiyatu baridul kufur Kemaksiatan itu kalau dibiarkan itu bisa mengantarkan kita kepada kekufuran. Jangan merasa aman dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Na'udzubillahi minan nar wa na'udzubillahi minal isyan. Semoga Allah menyelamatkan diri kita dari kemaksiatan. Karena kalau dibiarkan dosa itu, ah enggak usah. Kan cuma dosa kecil gitu dia. Itu bisa mengantarkan kepada kekufuran. Ini orang-orang yang kafir mati dalam kondisi kafir. Falan yuqbala min ahadihim tidak akan diterima dari satu orang dari mereka kalau mereka membawa sepenuh bumi ini emas. Sepenuh bumi ini emas dibawa nggak akan diterima. Kita bisa bayangkan kalau kita punya emas sekali-kali lah kalau antum naik pesawat, antum bayangkan kalau kota Padang ini semuanya emas dan milik antum. Kemudian antum dihukum bakar di dunia ini. Kira-kira antum akan berikan semuanya? Yakin akan antum berikan semua. Nggak apa-apa, ambil semuanya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi. Ketika orang itu kabur dari keluarganya, nggak ada dia cuma mikirkan nafsi, nafsi. Keluarganya nggak apa-apa tuh ambil semua keluarga yang penting aku selamat. Semua hartanya akan diberikan demi dia menyelamatkan diri. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Kalian selamatkan diri kalian dari api neraka tuh walaupun dengan separuh kurma, separuh. Nggak punya apa-apa. Kita nggak punya apa-apa, cuma punya kurma atau kita di rumah punya pisang satu, kita punya pisang bagi dua. Ya Allah, mudah-mudahan separuhnya ini menyelamatkan aku dari api neraka. Jadi masalah sedekah ini masalah yang azim untuk menyelamatkan hamba dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini kan separuh kurma. Kita punya uang seribu, ya Allah cuma punya seribu. Anak mau sedekah di masjid 500 perak. Kita pegang yang 500. Kadangkala yang bisa menyelamatkan kita itu bukan puluhan juta yang kita sedekahkan. Tapi karena keikhlasan yang menemani ketika kita bersedekah. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Tadi kita sampaikan bahwasanya beberapa detik kita masuk ke dalam api dunia ini. Tadi itu wajah kita dimasukkan ke orang lagi goreng-gorengan. Wajahnya dimasukkan ke sana. Insya Allah dia akan lupa dengan segala kenikmatan yang pernah dia rasakan. Ada seorang yang dikatakan dia ya, mungkin 10 detik terbakar, diperminyakan. Mata dan telinganya hilang, tertutup semua. nanti di akhirat. Rasul SAW menceritakan tentang orang yang paling senang di dunia dan orang yang paling susah di dunia. Kata beliau Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar yaumal qiyamah." Akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di dunia. Orang paling kaya di dunia, yang paling senang hidupnya di dunia, tapi dia termasuk penghuni neraka. Fayus bagu finari sabra. Kemudian dicelup di neraka sabra. Satu celupan. Nggak lama. Masukkan langsung keluarkan. Itu satu celupan. Kayak tadi yang kita bayangkan di dunia. Di minyak, dimasukkan di minyak terus di, diangkat. Thumma yukawan. Kemudian dikatakan kepada orang yang dicelup nih. Ya Adam. Hal ra'aita khairan qat. Hal marra bika na'imun qat. Wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Pernah engkau dalam kehidupanmu ini melewati suatu kebaikan, suatu kesejahteraan, kelezatan, dengan dosa-dosa mungkin dia melakukan perzinaan seenak dia, melakukan hal-hal yang haram senyaman dia. Selama hidup dia ditanya, pernah engkau merasakan kelezatan? Apa kata Ibnu Adam ini? Fayaqul la wallahi ya Demi Allah nggak pernah aku merasakan kenikmatan. Bedanya perbuatan dosa dan perbuatan ketaatan. Perbuatan dosa itu nikmatnya ketika berbuat dosa aja. Kelezatannya itu seorang ketika berzina udah ketika itu. Selesai itu yang ada penyesalan, yang ada adab di diri dia. Seperti orang-orang yang kena aid umpamanya. Orang yang mungkin berzina 5, 10, 7 kali, 100 kali. Kemudian ketika umur 40, 40 tahun kena haid, Mati umur 60 tahun. 20 tahun dia tersiksa. Nikmat itu sudah lupa dia semua. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang hidup susah di dunia jangan sampai susah di akhirat. Kita benar-benar dakwah salaf ini dakwah yang penuh dengan rahmat entah di Padang ini. Tapi kita lihat di Jawa kadang-kala melihat ada orang-orang kampung ya yang sebelum subuh dia bawa sayur atau dia pikul sayuran, nggak sholat, nggak apa. Jual di pasar mungkin dapatnya 20 ribu, 30 ribu. Ya Allah. Maka tolong yang bisa menyampaikan dakwah ke mereka, sampaikan kepada mereka. Balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Kesian tuh orang-orang nggak kenal sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kenal sama Allah nggak mau mengenalkan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kesian ketika kita itu hanya individualisme, cuma mikir ya alhamdulillah anak udah ngerti. Tapi sampaikan kepada mereka bahwa kehidupan dunia ini hanya sementara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. adab yang paling ringan yang ada di neraka yang semoga kita tidak merasakan sentuhan api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang azabnya paling ringan adalah yudha fi akhmasi qadamai jamrah. Di kakinya itu dikasih jamrah, dikasih bara api kaki. Yaghli minhu dimaghu otaknya itu mendidih. Jadi kalau kita lihat kakinya dibakar dalam kondisi dia berdiri, otaknya mendidih karena panasnya api neraka. Nauzubillahi minannar. Dan orang-orang ketika diazab seperti itu sekali lagi dia akan berusaha untuk menebus dirinya dengan apa saja yang dia miliki. Apa aja rumahnya diminta ambil. Yang penting anak jangan disiksa. Inti mau ngambil mobil anak, fadol inti ambil. Anak punya tanah 10 hektar, inti mau ambil, fadol. Yang penting anak jangan disiksa. Tapi tatkala waktunya sudah habis, tatkala dia hanya bisa mengatakan qala rabbi ruji'un. Ya Allah, kembalikan aku ya Allah. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Agar aku bisa beramal soleh dari apa yang aku tinggal ini. Kembalikan sebentar, lima menit cuma kepingin dia. Dia kepingin nih mobilnya dia mau sedekahkan. Rumahnya anak mau sedekahkan, nih tanah anak sedekahkan. Anak kepingin selamat. Kala nggak bisa udah tapi di sini seorang hamba tak tatkala ngaji tentang akhirat, tak tatkala mengetahui tentang dahsyatnya api neraka. Jadi dia mempersiapkan diri, anak siap-siap. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala Pernah dia lagi lewat kuburan, ada orang-orang ngubur jenazah. Lagi mau ngubur jenazah nih. Biasa kalau ngubur jenazah jam 10 pagi, itu kan lagi panas ya. Orang sudah mulai mencari teduhan, mencari naungan. Ada yang menutup wajahnya dengan tangannya, ada yang mungkin pakai topi, ada yang berusaha untuk berhenti di bawah pohon untuk mendapatkan naungan. Kata Umar bin Abdul Aziz tuh, kau sekarang berusaha untuk menyelamatkan dirimu dari panas mentari. Yaman hina tusibu syamsu jabhatahu. Wahai orang kata Umar bin Abdul Aziz yang takut kena matahari, keningnya wajahnya, takut menjadi hitam, takut menjadi gelap kulitnya. Hati-hati kata Umar bin Abdul Aziz, kau nanti di kuburan situ semua wajahmu akan tertutup tanah akan dimakan oleh belatung-belatung dan kelak nanti di neraka azab Allah yang pedih. Yang seharusnya seorang hamba berpikir bagaimana menyelamatkan wajahnya dari api neraka, bukan dari panasnya mentari ini. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang-orang yang kafir. Allah berfirman tentang mereka. Di surat Al-Mulk. Walilladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Dan bagi-bagi dan bagi orang-orang yang kafir dengan Tuhan mereka azab jahannam wa bi'sal masir dan seburuk-buruknya tempat kembali. Antum bisa bayangkan di dunia ini ada orang sukses, masya Allah, ketika muda dia punya mobil, dia punya villa, terus kesuksesannya sampai umur 60 tahun, Ketika dia sudah tua renta, ketika penyakit-penyakit sudah menimpa dia habis semua, Dia harus berhenti di pojok rumahnya atau di depan jembatan minta-minta sama orang. Itu kalau di dunia sudah merupakan kehinaan. Bagaimana dengan azab di neraka nantinya? Wabi'sal mausir. Sebaik-baik atau eh, seburuk-buruknya tempat kembali. Kalau mau lelah sekarang. Ketika masih muda, kalau kau pingin capek sekarang, jangan sekarang bermalas-malasan, santai ya. Padahal kalau ada orang yang berusaha untuk lebih santai di masa mudanya, di akhir hayatnya dia merasakan kesengsaraan, kesusahan. Karena memang waman ladzatu illa ba'da ta'ab. Tidak ada kelezatan kecuali setelah kesusahan. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala Pernah ditanya, ya imam, mata roha. Imam kapan istirahat? Kok capek? Seorang mukmin capek hidup. Tentu bisa bayangkan, pagi-pagi ke masjid. Siang waktunya orang tidur, dia harus sholat. Maghrib pulang dari kerja dalam kondisi lelah, enak-enak di rumah, minum teh, terus makan pisang goreng, adan, masjid lagi. Isya masjid lagi, Ramadan puasa lagi. Terus seorang mukmin seperti itu. Nah, mata roha kapan istirahat? Fi awali qadamin tadauha fil jannah. Istirahat itu adalah ketika kita meletakkan kaki kita pertama ke surga, baru istirahat. Selain itu, tempatnya bekerja. Dan masya Allah kalau kita lihat, orang-orang yang merantau, itu kerjanya lebih semangat daripada orang yang di kampung halaman. Orang-orang Padang nih orang yang suka merantau. Biasanya kalau di kampung halaman malas tapi ketika keluar kota dia semangat. Dan kita pun sebenarnya sedang merantau. Kita nih, kita aslinya penduduk mana jemaah? Kita penduduk surga. Bapak kita tuh ditaruhkan pertama kali turun di surga. Kita ini berada di tempat pengasingan sekarang. Diasingkan. Di tempat rantau. Dan akan kembali nantinya. Tapi tidak semua bisa kembali ke tempat rantauannya. Ada orang yang harus mati di Jakarta. nggak pernah balik lagi ke kampung halamannya. Sebagaimana ada orang yang tidak bakal balik ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan mendekam di dalam neraka. Khalidina fiha abadan. Kemudian kita berbicara tentang makanan. Makanan penghuni neraka. Kalau makanan penghuni penjara walaupun tidak nyaman tetap masih enak. Siapa yang pernah di penjara di sini? Ada. Gak perlu malu, kita mau tanya aja makanannya gimana di sana. Kadang Kadangkala makanannya dia lengah sedikit dimakan sama tikus. Atau makanannya kemarin sudah basi tapi tetap dia makan. Karena nggak ada lagi. Kalau dia nggak makan, Ya dia bakal mati di sana. Dan dia nggak ingin mati. Dia tahu dia di penjara tinggal tiga tahun. Kalau anak nggak makan ya anak bakal mati. Ya anak makan lah apa saja. Disuruh kerja, disuruh apa nggak masalah. Yang penting anak ingin keluar dari penjara. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang makanan penghuni neraka. Dan firman Allah ini senantiasa dibacakan oleh imam sholat Jumat. Senantiasa dibacakan oleh imam sholat Aid. Salat istisqa karena untuk mengingatkan manusia dengan api neraka. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhu yawma idin khashi'ah. Amilatun nasibah. Tasla naron hamiyah. Tusqa min ainin aniyah. Dia akan dikasih minuman. Minta minuman dikasih minuman. Minuman dari air yang panas mendidih Antum bisa bayangkan antum air panas mendidih kemudian antum minum. Laisalahum ta'amun illa min la yusminu wa la yughni min Makanan mereka nggak ada kecuali dhari', dikatakan makanan yang penuh dengan duri-duri. Yang ketika dia makan akan merobek-robek mulutnya Lidahnya akan tersayat-sayat, tenggorokannya akan terluka, tapi dia makan. Gak mau makan dipaksa oleh malaikat untuk makan. Dan dia akan makan itu. Kemudian di situ ada syajaratul zakum. Inna syajaratul zakum ta'amul athim. Kalmuhli yagli fil butun kagalil hamim. Itu zakum. Yang rupanya sangat buruk. Yang tumbuh di dalam Keraknya pindah ke akarnya. Dia tumbuh pohonnya, ada buahnya. Buahnya itu seperti ular. Buruk sekali. Dan ketika makan dan kemudian minum, itu yang namanya perut mereka. Usus mereka. Pencernaan mereka itu meleleh semua. Dan terus dia makan seperti itu. Subhanallah. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Kemudian termasuk yang dimakan oleh penghuni neraka adalah ghislin. Di surat Al-Haqqah ayat 35, 36, 37 Allah mengatakan falaisa lahul yauma hahuna hamim. Pada hari ini enggak ada yang punya sohib lagi. Kita kalau di neraka di penjara masih banyak sohibnya. Masih ada yang berkunjung, masih ada yang kirim makanan, walaupun difonis seumur hidup masih dia merasakan kenikmatan. Tapi nanti nggak ada sohib dia, nggak ada teman buat dia. Wala ta'amun illa min rislin. Dan nggak ada dia makanan kecuali dari rislin. La ya'kuluhu illa al-khati'un. Tidak mengkonsumsinya kecuali orang-orang yang berbuat dosa. Apa rislin itu? Disebutkan bahwa rislin itu adalah ma yasilu min juludi ahli nar al qadir. Yang keluar. Orang kalau dibakar, kulitnya akan melepuh. Kalau dibiarkan akan keluar nanah nantinya kemudian akan mengalir si itu yang jadi makanan penghuni. Keringat mereka, nanah-nanah mereka yang bercampur dengan darah itu yang akan jadi makanan penghuni neraka. Nauzubillahi Dan para jamaah, kalau kita melihat orang terbakar di dunia terus kering. Selesai. Orang-orang orientalis, orang-orang zindir, yang mereka berpikir orang itu kalau diadab di neraka, kalau dikatakan neraka itu abadi, lama-lama dia itu akan kebal. Ya tiap hari dibakar ya udah kebal ya nggak kerasa tuh yang namanya yang namanya panas api neraka. Tapi subhanallah, betul yang dikatakan mereka itu benar. Seorang kalau kulitnya sudah dibiarkan, kemudian kalau bahasa Jawanya itu ngapalen. kadang -kadang antum melihat orang kalau sering sujud ada hitam di di lututnya atau di kakinya, seakan-akan sudah nggak berasa sakit lagi sudah dia di situ. Betul kalau memang seperti itu, tapi Allah Jalla jalla mengatakan di surat An-Nisa ayat 56, "Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha." Untuk apa? Liyadzuqul Allah Setiap kali kulitnya matang, Kulitnya masa Allah ganti dengan kulit yang baru. Mereka tidak pernah kebal lisan. Karena kulit mereka senantiasa diganti dengan yang baru. Kenapa? Liyadzuqul adab Agar mereka merasakan azab. Ma'asyil muslimin rahimakumullah. Allah Jalla Jalaluh ketika murka dengan orang-orang pelaku dosa. Kepada orang-orang kafir. Allah suruh mereka beribadah 70 tahun 80 tahun cukup. Setelah itu selesai kok. Aku sediakan nikmat yang begitu dahsyatnya. Yang begitu hebatnya buat engkau. Nggak mau. Malah yang waktu sedikit yang Allah berikan digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian khalidina fiha abada. Kekal selama-lamanya di sana. Kenikmatan yang hanya sementara akan membuat orang itu sedih. Karena kenikmatan itu akan berakhir. Antum lihat orang yang punya uang satu triliun, punya rumah mungkin 20 rumah di Padang ini, punya perusahaan di mana-mana. Pertanyaannya, dia tidur di berapa rumah? Satu rumah. Dia tidur di berapa kamar? Di satu kamar. Dia tidur di berapa ranjang? Satu ranjang. Padahal dia punya seribu ranjang mungkin. Tapi dia hanya tidur di satu ranjang. Kemudian ketika dia sudah tua dikatakan Pak, kata dokter bapak nih umurnya kira-kira tinggal enam bulan. Tinggal enam bulan dok, Gak bisa diobatin. Nggak ada nih obatnya sudah. Kira-kira tinggal enam bulan. Apa yang akan terjadi dengan orang itu? Mulai tiap hari adab yang ada buat orang itu. Berangkat, berobat ke mungkin ke Singapura, berobat ke London, berobat kemana-mana. Karena dia tahu, nih nikmatku ini banyak, mau diapain nih? Mau dibawa kemana? Sedangkan umurku tinggal enam bulan katanya. Maka subhanallah ma'asyil muslimin. Ketika seorang merasakan kenikmatannya itu hanya ente tinggal sekian. Tinggal 70 tahun mati. Maka nggak ada rasa ini. Hari-hari dia yang ada azab karena dia menanti kematian dan semua yang dia miliki akan dia tinggalkan. Begitu pula orang yang diazab. Orang yang diazab kalau tahu dia akan keluar merasa nyaman. Dia punya hitungan Umumnya orang difonis 20 tahun. Nanti fonisnya tinggal berapa tahun? Alhamdulillah saya sudah menjalani hukuman ini 17 tahun. Tinggal berapa tahun? Tiga tahun. Akan merasakan nikmat, ada kebahagiaan. Karena ada harapan keluar dia. Namun ketika khalidina fiha abadah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Inna allaha la'anal kafirin. Allah melaknat orang-orang kafir. Wa a'adda lahum sa'ira Allah menyediakan bagi mereka sa'ir, neraka yang begitu panasnya membara. Khalidina fiha abada. Selama-lamanya di sana. Kekal selama-lamanya. La yajiduna waliyan wala nasir. Nggak ada yang bakal nolongin dia. Nggak ada yang bakal datang jenguk dia. Kemudian Allah menjelaskan bagaimana orang-orang di neraka ingin keluar dari api neraka. Ingin. Mungkin ada apa istilahnya? Remisi ada ya maaf buat dia, ada pengurangan jatah di neraka. Allah mengatakan di surat Al-Maidah ayat 37, yuriduna an yakhruju minan nar. Mereka ingin keluar dari api neraka, wa ma hum bikharijina minha. Walahum adzabun muqim. Enggak ada Mereka nggak akan bisa keluar dari api neraka. Minta makanan, minta sedikit air. Mereka bahkan meminta kematian pada akhirnya. Ketika semua nggak dikasih, minta makanan dari penghuni surga, dia mengatakan penghuni surga mengatakan Inna Allah alal kafirin. Minta air seteguk air nggak ada haram. Dan di sini kita harus lihat seorang mukmin sebelum diharamkan bagi dia kelak makan minum dari surga. Kita diajarin di sini untuk berpuasa. Kita meninggalkan makanan-makanan yang halal kita tinggalkan. Kita diajarin agar yang haram lebih kita tinggal. Karena kelak nanti di neraka nggak ada lagi Kita mau minta mau minum air, mau minum es, mau minum apa nggak ada. Bahkan pada akhirnya mereka memohon kepada Malik. Malik itu khazinun nar. Mereka mengatakan wana gau. Mereka menyeru. Mereka memanggil bersama-sama. Ya Malik. Wahai Malik. Wahai penjaga neraka, di alaihina rabbuk. Sudah cukup kita ini tersiksa di sini. Suruh Tuhanmu menghabisi kita. Suruh Allah mematikan kita. Mereka ingin mati sudah. Dia Malik tidak menjawab. Terus dikatakan sebagian lama mengatakan mereka menyeru terus, menyeru terus minta pertolongan bertahun-tahun. Akhirnya Malik menjawab. Mengatakan kepada mereka, Qala innakum makithun. Kalian selama-lamanya di sana nggak ada kematian itu. Laqad ji'nakum bil haqq walakin aktsarakum lil haqqi karihun. Kita udah datangkan kepada kalian kebenaran. Disampaikan kepada kalian kebenaran, tapi kalian benci dengan kebenaran itu, nggak suka dengan kebenaran itu. Lalai dengan dunia kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita lihat mereka yang berada di neraka ketika mereka terus memohon, ada dua siksa. Siksa fisik mereka dan siksa rohani mereka. Orang kalau disiksa fisiknya saja mungkin dia akan tahan. Tapi ketika batinnya disiksa, dengan dikatakan innakum makithun. Kau tetap di sana. Wah. Yang namanya hatinya itu akan habis tersiksa. Dia akan dihinakan. Dan terus seorang hamba yang berada di dalam api neraka dia akan berada dalam kehinaan yang abadi dan selama-lamanya. Na'udzubillahi minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah ketika harapan mati hilang. Udah, ente selama-lamanya di sini. Rasul Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Beliau mengatakan idza sara ahlul jannah ilal jannah. Ketika semua penghuni surga sudah di dalam surga. Mungkin ada orang mukmin yang di neraka tapi sudah dikeluarin udah. Setelah bertahun-tahun wallahu a'lam bisawab wa na'udzubillahi minan nar. Wa ahlun nar ilan nar dan penghuni neraka sudah semuanya di neraka ji abil maut didatangkan dengan kematian mati ini didatangkan yang selama ini menjadi momok yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan akthiru dzikra hadhimil banyak-banyak kalian mengingat banyak-banyak kalian mengingat yang memutuskan kelezatan yakni maut yaitu kematian jadi mati ini memang membuat orang jadi nggak nyaman hidup maka ketika itu didatangkan kematian. Hatta yuj'al bainal jannati wan nar. Ditaruh di antara surga dan neraka, ditaruh itu besar. Thumma yunadi munadin, thumma yudabbah. Disebutkan bahwasanya kematian itu dimisalkan, diwujudkan seperti kabish. Seperti kambing, hibas, dan disembelih. Kemudian diseru, Ya ahlal jannah, La maut Wahai penghuni surga nggak ada kematian. Yang selama ini takut bakal mati di kenikmatan itu kematian. Wa ya ahlan nar la maut fayazdadu ahlul jannati farahan ila farahim Wayazdadu ahlul ahlun nari huznan ila huznihim. Maka ketika itu penghuni surga semakin berbahagia dan penghuni neraka semakin tersiksa. Jiwa mereka dengan dibunuhnya kematian, disembelih kematian itu. Syekh Abdurrahman sadi rahimahullahu taala dia menyebutkan tentang sebuah ayat yang dikatakan bahwa ayat inilah adalah asyaddu al-ayat fi syiddati adabi ahli Ayat yang menunjukkan tentang begitu dahsyatnya azab neraka. Nggak ada lagi itu ayat yang lebih dahsyat dari ini. Atau ini termasuk salah satu ayat yang menunjukkan besarnya atau sakitnya siksaan orang-orang yang berada di dalam neraka yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surat Amma yatasaaluh Allah mengatakan fadzuqu falan nazidakum illa azab. Fadzuqu kalian rasakan tuh azab itu. Falan nazidakum kita tidak akan menambahkan kepada kalian kecuali azab. Tidak ada. Jadi kalau mau minta tambahan, ada tambahan. Apa tambahannya? azab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena sudah siang nih. Ana lihat sebagian sudah mulai ya, mulai mungkin ada kerjaan. Saya ingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hal yastawi alladziina ya'lamun wal ladziina la ya'lamun?" Katakan apakah sama orang yang mengerti dan orang yang tidak mengerti? Nggak sama. Jadi orang yang mengerti, orang yang ngaji, orang yang membaca tentang neraka dan kita lihat juz amma. Juz amma itu 95% turunnya di mana? Di Mekah. Di situ cerita tentang neraka, cerita tentang akhirat, cerita tentang kiamat. Karena itulah yang memotivasi seorang hamba untuk beramal. Dan alhamdulillah juz amma itu yang sering dibaca oleh kita. Dibaca oleh imam ketika sholat maghrib, ketika sholat isya. Maka tolong kita pelajarin tentang maknanya, tentang amma yatasa'alunnya, tentang faida ja'atis sakha. Ketika datang kiamat, tentang alhaqumut takatu, tentang idza zulzilatil ardu zilzalaha. Semua itu insyaallah memotivasi kita untuk beramal. Tapi kalau kita nggak mau ngaji, tapi kita berpikir untuk mengaji untuk urusan dunia, subhanallah. Kita ini urusan akhirat kita, urusan surga dan neraka ini. Ngajinya mungkin cuma seminggu sekali. Dan di negeri kita, kita sekolah SD 6 tahun dapat apa? Iya, mana tahu dapat apa. Kemudian SMP 3 tahun dapat apa? SMA 3 tahun dapat apa? Kuliah 6 tahun atau 4 tahun dapat apa kita? kala kita untuk dunia begitu semangat. Tapi untuk akhirat kita, subhanallah. Kita kadang kadangkala males. kala niatnya juga nggak bener. kala merasa, oh ngaji ngabis-ngabisin waktu, kata dia. Subhanallah jemaah. Tidak, inilah waktu yang akan dikatakan orang kalau duduk di majelis ilmu itu. Akan ada munadin minas sama. Akan ada yang menyeru dari langit mengatakan kumu maghfuran lakum. Bangunlah kalian sekarang pergi semua kalian sudah dengan dosa-dosa yang sudah diampuni buat kalian. Hada itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila itu benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Mungkin di sini ada pertanyaan ini pertanyaan saya rencana ingin menjadikan anak-anak saya nanti menjadi ulama dan dokter seperti Ustadz. Apa langkah-langkahnya? Saya dua bulan lagi menikah. Masya Allah. Ini Masya Allah. Mabruk ya. Kita doakan mudah-mudahan. Kalau dikatakan langkah-langkah untuk menjadi ulama. Harapan yang pertama adalah bapaknya harus harus belajar lah. Nggak semuanya harus jadi ustad. Nggak semuanya harus jadi ustad. Nggak. Kalau semuanya jadi ustad, siapa yang ceramah nanti ceramah? Siapa yang datang ke pengajian? Nggak ada, semuanya sudah ustad. Ketika semua jadi ustad, siapa yang jadi dokter? Nggak ada. Jadi nggak semuanya harus jadi ustadz, tapi semuanya harus nuntut ilmu. Semuanya harus nuntut ilmu. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu kewajiban bagi setiap muslim. Jadi harus dibagi-bagi. Anak kita kadang-kala kita paksa dia jadi ustadz. Banyak kita lihat di kampus kita STDI Jember tuh orang tuanya datang jumpain anak ustadz. Anak-anak ini udah nggak betah ustadz di mana? Di kampus ini Ustaz kata dia. Padahal dia lulusan pondok, 6 tahun di pondok ya, ngabdi satu tahun. Dia kepingin keluar. Anak tanya, kenapa kepingin keluar? Dia kepingin jadi dokter Ustaz. Ya bismillah anak ngomong. Jangan dipaksain. Ketika dipaksa untuk jadi ustadz sedangkan dia itu melihat kecondongannya untuk jadi dokter. Bismillah nggak apa-apa. Jadi nggak semua lulusan pondok itu harus jadi ustadz. Enggak. Memang paling enggak nuntut ilmu. Basicnya sudah Islam. Saya sering ngomong sama teman-teman, kita nih ikhwan-ikhwan ini kalau bisa punya sekolahan yang lulusannya jadi tentara. Lulus SMA jadi tentara. Karena kita butuh perwira-perwira yang sudah ngaji. Kita butuh jenderal-jenderal yang ngerti sama Islam. Yang dia punya ya gairah kepada agama Islam ini. Itu kita butuhkan. Jadi kalau tadi harapan kita lihat kecondongan anak kita. Kalau anak kita nih oh ini kayaknya dia kepingin jadi polisi umay. Boleh nggak jadi polisi jamaah? Diarahkan jadi polisi yang kenal sunnah. Jadi kalau langkah-langkahnya ya wallahu alam yang pertama antum cari istri yang soleha cari istri yang soleha karena jangan berpikir hanya karena istrinya cantik ya karena subhanallah jamaah anak kadang kalau sedih ada teman-teman yang yang calon-calon ustadz itu SMS kan. Ustaz, tolong carikan istri Ustaz. ana ini minta istri yang pertama cantik kata dia. Yang kedua dokter. Yang ketiga umurnya di bawah ana, ana ngomong subhanallah. Ini yang ngerti agama kayak gini carinya. ana nggak balas SMS-nya. Enggak lah yang cari kayak gini. Nggak minta ustadz, ana minta carikan istri yang yang ngaji, yang soleha, yang penurut, yang kata Rasul SAW yang penyayang, yang pecinta. Enggak. Yang dicari, yang cantik, yang banyak fulusnya. Nah, hati-hati tuh yang kayak gitu tuh. Jadi, ya mudah-mudahan lah berdoa terus ya. Kemudian para jamaah jangan pernah berhenti berdoa lah. Ketika dalam pencarian istri pun dalam pernikahannya pun mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini pertanyaannya tentang masjid yang masih melakukan ritual-ritual nggak sunnah, bid'ah dengan masjid yang ada kuburannya. Mana yang lebih utama? Ya tentu yang yang nggak ada kuburannya lah. Yang nggak ada kuburan lebih utama. Karena subhanallah ya, banyak umat Islam mengalami mengalami apa ya masa kebodohan mungkin dikatakan khususnya ketika penjajahan Belanda kalau dikatakan ada sebuah buku tentang Kristen Jawa buku itu buku itu menjelaskan tentang penyebaran Islam ke Indonesia yang pertama, ketika datang ulama-ulama, dai-dai, mungkin diantaranya wali-wali Allah yang datang ke sini berdakwah itu, ada masa mereka pengislaman Jawa, pengislaman Indonesia, pokoknya Islam. Pokoknya Islam. Mau sholat nggak sholat, yang penting sudah syahadat. Itu yang awalnya. Itu terjadi. Jadi ketika itu banyak orang-orang cuma Islam, tapi tetap melakukan kesyirikan apa, tapi dia sudah posisinya sebagai muslim. Itu periode pertama. Periode kedua, penyempurnaan Islam mereka. Yang ini tidak pernah selesai. Karena ketika ulama-ulama sudah mulai mendakwahkan Islam yang benar ketika itu, datang Belanda. Dan ketika penjajah datang ke Indonesia, mereka bawa tiga. Atau mereka cari tiga. Katanya tiga g Apa? glory, God, sama gospel. Mereka bawa tiga. Mereka ingin kejayaan, mereka ingin kekayaan, dan mereka ingin gospel. Apa gospel? Apa gospel jemaah? Hah? Gospel tuh penyebaran Injil. Maka kalau kita lihat yang dibawa oleh penjajah, agama Kristen yang bawa siapa? Penjajah ketika itu dan negeri-negeri Indonesia yang mayoritas penduduknya itu agamanya pemimpin Pak Dokter, agamanya Belanda itu aman, nggak berontak. Karena memang sudah jadi boneka-boneka mereka. Beda dengan Islam ketika masuk ke Indonesia, Islam tidak masuk dengan pedang, tidak. Islam tidak menjajah Indonesia. Maka kalau dikatakan bagaimana kondisi, yaitu tadi kondisi ketika Belanda datang menjajah Indonesia, mereka menyebarkan agama Kristen pada waktu itu, maka mulailah dakwah-dakwah ulama pada waktu itu turun karena sibuk berperang dengan Belanda membebaskan diri mereka akhirnya sampai hari ini PR itu tetap buat kita bagaimana kita berdakwah dengan cara yang sesuai dengan manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana bacakan satu-satu aja pertanyaan jam ini ada tiga pertanyaannya, masya Allah. Ana baru menjalani ta'adud. Wah. Ana minum dulu jemaah. Bismillah. Karena suatu hal, karena suatu hal. Ya mudah-mudahan kita doakan barakallahu laka wa baraka alaik wa jama'a bainakum fi khair. Mendengar berita itu, istri Ana, istri pertama Ana melakukan percobaan bunuh diri dan berputus asa minta dicabut nyawanya oleh Allah. Lalu anak ingatkan bahwa itu bisa menyebabkan dia masuk neraka. Apabila dia tetap melakukan apa dia kekal di neraka. Apa anak juga ikut masuk neraka. Subhanallah jamaah. Ya. Jadi memang kita lihat ta'adud sekarang ini atau di masa kini Memang mungkin tidak seperti di masa lalu. Di masa para sahabat, ketika sudah banyak ta'adud, maka jadi wajar. Jadi wanita itu tidak lagi terlalu apa? Sampai mencoba bunuh diri. Kalau masa kecemburuan ya tetap cemburu. Itu ada di masa sahabat, istri Nabi pun seperti itu. Tapi karena kondisinya umpamanya di kampung sini, ada 100 keluarga yang ta'adud cuma satu itu menyebabkan orang yang ditaadut itu mungkin seperti ini percobaan bunuh diri merasa dia itu udah nggak diperhatikan oleh oleh suaminya suaminya udah nggak cinta lagi sama dia jadi kalau bicara tentang kalau dia sampai bunuh diri Ustaz, pertanyaannya dia cuma masalah bunuh dirinya dia nggak mau tanya tentang bagaimana supaya dia nggak bunuh diri iya kan satu kalau memang istri seperti itu antum harus pinter-pinter ngambil hatinya istri. Katakan kepada istri yang kedua, anak sekarang dalam masa masa penenangan. Betul. Jadi masa ini, masa perempuan seperti ini, insya Allah nggak lama. Tapi kalau nggak dibarengin sama suaminya, bahaya. Bisa sampai bunuh diri. Kondisi yang dia masih labil, insya Allah sebulan, dua bulan, tiga bulan, nanti lama-lama dia akan akan nerima. Tapi jangan suami ketika ngasih tahu istrinya modelnya kayak gini. Eh, ente kalau bunuh diri masuk neraka ente. Jangan seperti itu. Dia nih gak mau bunuh diri gara-gara ente gitu kan. Bagaimana sekarang solusinya? Kalau sekedar ngasih tahu, disinilah bedanya memberikan hukum, memberitahu hukum dan berdakwah. Kalau ngasih tahu hukum kan tinggal ngomong, eh itu minuman keras haram. Udah, masih tahu hukum dia. Nih firmannya seperti ini. Tapi ketika seorang berdakwah, dia berdakwah bagaimana orang ini menerima kebenaran itu. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak hanya menyampaikan hukum. Ketika ada seorang sahabat datang menyampaikan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, izin li zina Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Bayangkan ini datang minta izin berzina. Apa Nabi mengatakan kepada dia? Ya, oh kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Atau beliau bacakan waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Beliau sama sekali tidak membacakan ayat-ayat tentang azab berzina. Enggak. Beliau datang duduk sama tuh orang sahabat udah pada marah dipanggil sini duduk sini dekat sama Nabi sampai nempel sama Rasul SAW, sama dekat banget sama Nabi SAW. Nabi hanya bertanya kepada dia, "Atardahu li ummik?" Kau mau ibumu dizinain? Wah, enggak Nabi kata dia. Orang juga enggak mau ibunya dizinain. Kau mau bibimu dizinain, adikmu dizinain, kakakmu dizinain, anakmu dizinain, enggak mau. Jadi seorang ketika ingin menyadarkan orang lain yang tadi seperti mau bunuh diri, bukan dengan memberikan memberitahu hukum kepada dia. Masalah hukum insya Allah tahu dia. Orang dia udah ngaji insya Allah. Tapi sekarang bagaimana dia ini meninggalkan keinginan tadi? Nih sahabat mau berzina, dibikin sama Nabi, dia benci sama zina. Itu orang yang mau bunuh diri, dibikin bagaimana dia benci dengan bunuh diri. Bukan hanya masalah hukum, tidak. Maka bagaimana pendekatan kepada istri dengan cara yang baik ya, dihibur. Kemudian hati-hati ya, untuk perempuan-perempuan yang seperti ini jangan sendirian. Jangan ditinggal sendirian. Soalnya kalau ditinggal sendirian lewat nanti habis. Karena ada yang berusaha untuk bunuh diri, jangan masalah nikah lagi. Ada yang diceraikan mau bunuh diri. Nah, maka tolong suami dalam kondisi seperti ini melihat ya keadaan kejiwaan istrinya, mudah-mudahan Allah memberikan jalan dan memberikan hidayah kepada istrinya. Diajak jalan-jalan istrinya ya diajak hiburan istrinya, tunjukkan kecintaan kita kepada istri kita. Insya Allah mudah-mudahan dia akan mengurungkan niatnya. Oh ini sunnatullah sesuatu yang kita rasakan berulang-ulang rasanya akan berkurang. Apakah begitu juga dengan kebedihan neraka dan kenikmatan surga? Subhanallah tadi masalah masalah neraka jelas. Kullama Najiyat juluduhum setiap kali masak tuh kulitnya Allah azabkan dan mereka akan ditambahi. Jadi azabnya itu tidak berhenti di situ. Allah akan tambahkan azab kepada mereka terus siksaan itu akan bertambah buat mereka. Penghuni surga gimana? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullama ruziqu" Bagaimana firmannya Ustazana? Minha min thamaratin rizqan Iqra li ayah kullama ruziqu minha Subhanallah man yahfadul ayat syabab Qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utu bihi mutasyabiha mereka ketika mendapatkan rizki itu dikasih rizki terus, dikasih mirip tapi nggak sama. Jadi kalau memang sama terus orang bosan. Oh masa kayak gini terus? Mereka mengatakan mutasyabihan. Mereka mirip terus nikmatnya Allah itu warnanya mungkin sama tapi rasanya berubah ya. Terus dikasih nikmat yang tidak akan berhenti. Jadi kalau dikatakan sunnatullahnya orang akan bosan. Makanya saya mau tanya sama antum nih, ada yang bosan makan nasi jamaah? Ada yang bosan makan nasi? Subhanallah. Kalau nggak makan nasi, nggak makan malah kata dia. Jadi jelas nikmat di surga itu fiha ma tashtahil anfus wa taladul ayun. Semua yang kau ingin. Kepingin yang model bagaimana Allah akan berikan kepada kita nanti. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Anak usul, oh ini usul Ustaz. Agar dakwah ini bisa berkembang dengan cepat dan bisa sampai ke masyarakat luas, bagaimana media-media yang ada seperti radio, Project TV bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat tanpa melalui parabola atau internet. Gimana? Nah, masanya bukan di fulus insya Allah. Kita ini akan masuk ke masa sebentar lagi nih. Yang koran nggak ada lagi nantinya. Semua udah pakai tablet. Antum tahu tukang ngarit. Tukang ngarit. Tahu ngarit ya mah. tukang cari rumput itu itu sudah pakai nomor HP mah. Pesan rumput, dia bawa rumput itu pesan kontak nomor HP. Jadi kalau dikatakan dulu HP itu yang punya orang kaya. Sekarang subhanallah. 200 ribu, 300 ribu sudah bisa buat nonton internet ya. Buat macam-macam semua. Tapi kalau dikatakan nanti mau bikin antena seperti ya kita doakan lah. Mudah-mudahan. Jadi kalau masalahnya fulus, mungkin salah satu masalahnya fulus. Jadi antum banyak-banyak sedekah. Kita ajak masjid nggak jadi-jadi nih. Iya. Kenapa masalahnya? Fulus ya mah. Bagaimana cara mendeteksi secara mudah mana Ustadz yang harus kita dengar atau yang kita jauhin? Yang pertama, dakwah yang hak ini mengajak kepada Allah. Tidak mengajak kepada kelompok. Ikut anak, gabung sama anak, ikut dalam kelompok anak. Enggak, ini udah nggak benar. Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah kepada jalan Tuhan ketika dia mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia sampaikan adalah qala Allah, qala Rasul yang dia sampaikan adalah adalah ajaran-ajaran para sahabat Nabi ya kita ikut. Tapi kalau sudah ustadz-ustadz yang mengatakan menurut saya, maka kalau sudah menurut saya hati-hati anda. Ustaz, amalan apa saja yang dapat menyelamatkan kita dari api neraka? Kulu amal saleh. Semua amal saleh. Dan mungkin yang ditanyakan ini amalan yang gampang Ustaz. Ketika Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaiduni minan nar. Wahai Rasulullah SAW, tunjukkan kepada aku, tunjukkan kepada aku amalan yang memasukkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka. Apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Lakat sa'alta an azim. Yang kau tanyakan ini adalah sesuatu yang besar, Muhammad. sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat. Walakinnahu yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi. Antum kalau mau tanya taruh sini. Jangan oh, iya. di sana. Malu. <laughs> Nih ada mobil apa ini? Antum nggak tahu mobilnya? Ada orang yang nggak hafal sama nomor mobil. Nomor mobil? Iya, B 1615 SIF. Mengganggu mobil yang mau keluar. Mengganggu mobil yang mau keluar. Berarti kita harus keluar iya. karena banyak yang mulai terganggu. Iya. Insya Allah kita keluar semuanya 5 menit lagi atau 2 menit. Amalan apa saja? Ketika tanya Mu'ad dikasih tahu tentang ta'budullah wa la tusyrik bihi syai'an wa tuqimus salat. Oh, rukun-rukun Islam diperintahkan hal itu kemudian ditambah dengan amalan-amalan sunnah, salat malam, puasa sunnah, sedekah. Kemudian yang paling utama menjaga lisan kita. Kuffa alaika. Ketika seorang sahabat datang kepada Nabi, Ya Rasulullah inna syara'ayat Islam qad kathrat alayya. Nih syariat Islam udah banyak banget nih. Gimana nih ngamalinnya? Dullani ala amal atasabbathu bihi. Ya, kasih aku amalan yang aku bisa berpegang teguh dengan itu. Apa kata Rasul SAW? La yazalu lisanuka rotban bidhikrillah. Jaga lisannya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasanya ini orang yang sudah ngaji, yang udah kenal dakwah, yang udah nyunnah, zikirnya kurang. Zikirnya kurang, ilmunya banyak, tapi zikirnya kurang. Maka tolonglah kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari, Jangan lepas subhanallah wa bihamdih 100 kali. Baca tuh, duduk hitung tuh 100 kali. Subhanallah wa bihamdih. Baca itu. Supaya kita benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan apabila itu benar. Itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri dan alhamdulillah di sini ada banyak ustaz, khususnya ustaz Elfi Syam Insyaallah kalau memang ada salah saya harapkan beliau bisa meluruskannya. Hadza wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.